السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Di pagi hari ini kembali ya kita diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah yaitu kita menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama yang kita cintai dan kita imani, agama yang kita berusaha pelajari dan kita pahami dan agama yang berusaha kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Kita berharap pertemuan ini Allah berkahi, Allah berikan pahala kepada kita semua atas usaha kita untuk mendatangi masjid sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih Allah cintai dibandingkan masjid dan masjid adalah rumah Allah. Artinya rumah untuk beribadah kepada Allah. kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini ya dalam kondisi barangkali banyak yang sedang berpuasa sunnah puasa arafah puasa tanggal 9 Zulhijjah tapi tetap menyempatkan diri untuk mendatangi masjid dalam rangka melakukan kewajiban yang memang kewajiban tersebut tidak pernah berhenti kewajiban untuk menuntut ilmu kapanpun dan dimanapun yang masih muda, yang sudah tua, semuanya wajib untuk belajar, belajar, belajar dan belajar. Tidak pernah berhenti kita belajar. Setiap hari kita sisihkan waktu, kita alokasikan waktu beberapa jam untuk belajar. Mungkin mendatangi majelis ilmu atau mungkin di rumah kita membaca atau mendengarkan kajian dari berbagai media yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sehat semuanya? sehat zahir dan batin Alhamdulillah ya hari ini kita akan membahas tema tematik ya biasanya dengan saya setiap Selasa ketiga kita membahas tema fikih ya kajian kandang fikih tapi kali ini karena uh, kita barangkali ingin tematik maka kita coba dengan tema yang tematik yang insya Allah lebih bermanfaat ya dan kita akan bahas tema yaitu ada 16 amalan. 16 amalan yang dapat mengangkat derajat orang-orang beriman di surga nanti. Ada 16 amalan yang bisa kita lakukan selama di dunia yang nantinya insya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman nanti di surga akan terangkat terangkat terangkat derajatnya ketika mereka di surga bahkan di dunia pun mereka sudah terangkat derajatnya subhanallah ini satu hal yang sangat penting kita ketahui karena kita akan semakin termotivasi semakin semangat kita untuk mengamalkan Islam dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan beberapa keutamaan, beberapa ganjaran, beberapa kelebihan dan keistimewaan yang ternyata ini bisa mengangkat derajat seseorang, ya, di mana dia akan terhapus dosa-dosanya, akan diberikan kebaikan-kebaikan dan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ini harapan kita semua. Tetapi bisa jadi di antara kita banyak yang belum mengetahui ada 16 yang saya ketahui yang baru kita temukan ada 16 amalan ya yang dapat mengangkat derajat orang-orang beriman di surga nanti. Nah, karena kita ingin masuk surga, tentunya kita ingin diampuni dosa-dosanya. Seseorang yang melakukan amal ibadah ini ada 16 amalan ini dan insya Allah ini menjadi sebab juga menjadi sebab yang banyak sekali faedahnya sehingga seseorang mendapatkan rahmat Allah nanti ketika mereka masuk dalam surga. Karena masuk surganya seseorang dengan sebab rahmat Allah bukan karena amal soleh. Ah, rahmat Allah itu arti kasih sayang Allah. Amal soleh kita sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Tetapi dengan dengan dengan sebab rahmat Allah lah seseorang masuk ke dalam surga. Nah, rahmat Allah itu diberikan kepada siapa? Rahmat Allah itu diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Yang mereka sabar selalu berusaha tetap kokoh pada iman dan amal solehnya. Nah di antara amal soleh yang menyebabkan seseorang bukan sekedar masuk tapi bahkan diangkat derajatnya. Bukan sekedar masuk tapi diangkat derajatnya ya ada sekitar kurang lebih 16 atau 17 lah kurang lebih ya yang menyebabkan seseorang itu akan diangkat derajat. Kita tahu uh, informasi yang sangat menggembirakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga itu ada 100 tingkatan. Ini sebagai mukadimah dulu ya. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Tingkatan, masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Ibu-ibu pernah ke sana, Bu? Surga itu memiliki 100 tingkatan dan masing-masing tingkatan, masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Dan jarak tingkatan pertama, kedua, kedua, ketiga, tiga keempat, empat kelima, itu pun jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Allah Akbar. Ini memang jangan kita samakan dengan dunia ya. Ini satu hal yang memang gaib yang hanya kita bisa imani dan kita yakini. Tapi wallahi demi Allah kita percaya. Percaya nggak Bapak Ibu? Ketika Rasul berkata dalam hadis yang sahih, meskipun kita belum pernah melihat, dan hal seperti ini banyak sekali yang tidak kita ketahui kejadian di masa lalu, kejadian di masa akan datang, kejadian di akhirat nanti kita tidak tahu. Tetapi kita yakin, wallahi saya bersaksi, wallahi demi Allah saya meyakini bahwa apapun kata Allah dan kata Rasul pasti benar dan sikap kita adalah sami'na wa ato'na. Jadi surga itu memiliki 100 tingkatan. Masing-masing tingkatan, masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi dan jarak masing-masing tingkatan, jarak masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Jaraknya seperti langit dan bumi. Nah, kita pengen tahu apa sih amal, amal apa saja yang bisa menaikkan derajat seseorang. Mungkin seseorang masuk kepada tingkatan ke-10. Mungkin seseorang masuk surga pada tingkatan ke-20, tingkatan ke-30, 35, 60, 70, 90. Tingkatan-tingkatan ini tergantung kepada iman dan amal soleh. Dan amal soleh apa saja yang bisa menentukan tingkatan-tingkatan ini? Inilah 16 amalan. 16 amalan yang kita ingin bahas. Tingkatan-tingkatan itu kita masuk ke tingkatan mana? Masuknya bukan karena amal soleh sekali lagi karena rahmat Allah, tapi menentukan tingkatan-tingkatan ini tergantung kepada amal soleh. Dan tingkatan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Disitulah para nabi dan rasul, disitulah orang-orang sedihin, orang yang benar imannya, disitulah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Ya, itu tingkatan tertinggi namanya surga Firdaus. Bapak Ibu maunya di mana nih? Firdaus ya. Karena kalau kita berada di surga Firdaus, maka insya Allah kita bisa setiap saat, setiap hari bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau berada di surga Firdaus. Kalau muslimin yang lain mereka mungkin masuk surga, tapi tingkatannya berbeda. Karena itu disesuaikan dengan amal yang mereka lakukan selama di dunia. Banyak amal-amal yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersama Nabi di surga yang sama. Tapi kali ini yang kita bahas adalah ada sekitar 16 amalan yang bagaimana caranya agar masuk naik lagi, naik lagi, naik lagi. Tingkatan kita semakin naik derajat itu yang kita dapatkan di dalam dalam surga. Baik, kita langsung saja. Amalan yang dapat mengangkat derajat orang-orang beriman di dalam surga. Yang pertama yaitu membaca istighfar untuk orang tua. Membaca istighfar untuk orang tua. Saya mohon, mohon maaf ya Bapak Ibu, biasanya kan dibagikan fotokopian ya. Iya tuh Pak Ustaz. Kali ini tidak dibagikan karena belum sempat. Ya pulang sudah malam ya, nggak sempat untuk mencetak dan memfotokopi. Kalau bagian fotokopi enak pak ya, tinggal baca aja ya. <laughs> Iya, mohon maaf nggak sempat karena pulang jam 10 setengah 11. Ya, jadi nggak sempat lagi untuk mencetak dan kopinya. Tapi catat aja lah, insya Allah ya. Jadi pertama bacaan istighfar untuk orang tua. Seseorang yang membaca istighfar untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, maka diangkat akan diangkat derajatnya. Di alam kubur akan terangkat derajatnya, nanti di surga pun akan terangkat derajatnya. Ini seorang anak tentunya ya, anak yang lebih diprioritaskan, yang lebih eh, ditekankan untuk membacakan istighfar bagi orang tuanya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Nah, kita mohonkan ampun kepada kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Nah kita lihat hadisnya. Bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jal meninggikan derajat seorang hamba yang saleh di surga nanti. lil 'abdi salih bil jannah. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat meninggikan derajat seorang hamba yang saleh nanti di surga. Lalu hamba tersebut berkata, "Ya Rabbi, anni li anni li Ya, dengan sebab apa aku mendapatkan ya seperti ini? Bagaimana aku bisa mendapatkan hal seperti ini? Karena dia, dia diangkat derajatnya, dia bingung, ada apa nih? Kenapa aku bisa dapat derajat seperti ini? Karena mungkin dia juga tahu, kayaknya amal saya nggak seperti ini deh. Tapi kalau dia mendapatkan eh, tingkatan derajat yang tinggi, maka dikatakan kepadanya bistighfari wadalakilak yaitu dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu karena anakmu selalu memohon kepada Allah agar orang tuanya mendapatkan ampunan agar orang tuanya dinaikkan derajat agar orang tuanya mendapatkan rahmat dan seterusnya jadi dengan sebab istighfar anak Derajat orang tua di surga nanti akan semakin naik semakin naik. Begitu juga ketika di dalam kubur. Dalam hadis yang lain dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa seseorang yang berada di alam kubur lalu kemudian orang tua ini terangkat derajatnya, terangkat derajatnya. Maka dia pun bertanya dengan sebab apa aku mendapatkan hal demikian? Maka dikatakan dengan sebab istighfar anakmu untuk dirimu. Jadi diangkat derajatnya seseorang di alam kubur, diangkatnya seseorang derajatnya di surga nanti, salah satunya yang pertama ini yaitu dengan sebab istighfar. Anak membacakan istighfar agar orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa taala. Dan ini ada hubungan anak dan orang tua itu bisa nanti saling saling menguatkan satu dengan yang lain nanti di surga. Orang tua yang masuk surga bisa jadi dia masuk pada tingkatan bawah kita tahu tadi surga ada 100 tingkatan. Anak itu berada pada tingkatan yang ke-50. Ternyata anak lebih soleh dibandingkan orang tua. Misalnya seperti itu ya. Anak masuk pada tingkatan ke-50. Sedangkan orang tua masuk surga juga. Tapi masuk pada tingkatan ke-10. Nah, itu 10 dan 50 sangat jauh. Bukan pakai lift. Tekan lift naik ke atas gitu ya. Iya, ini seluas langit dan bumi. Bagaimana liftnya? Dan anak berada pada tingkatan ke 50, orang tua pada tingkatan 10, sama-sama masuk surga. Tapi nanti orang tua yang berada di bawah tingkatan 10, anak berada pada tingkatan 50, orang tua diangkat derajatnya dan disamakan dengan anaknya. Karena anaknya lebih di atas, orang tua diangkat derajatnya mengikuti anak tersebut. Atau sebaliknya, orang tua yang berada pada tingkatan ke-50, anak yang berada pada tingkatan ke-10. Ternyata anaknya tidak sesoleh orang tuanya. Maka anak tadi diangkat derajatnya dan digabungkan bersama orang tuanya yang berada pada tingkatan yang ke puluh. Masya Allah. Jadi nanti tingkatan kita di sana itu ditentukan juga dengan masalah tadi istighfar dari anak untuk orang tua, begitu juga dengan ditentukan oleh uh, tingkatan mana yang lebih tinggi yang akan didapatkan oleh orang tua atau anak. Apabila orang tua lebih tinggi, maka anak ikut digabungkan. Apabila anak lebih tinggi, maka orang tua yang ikut digabungkan. Dari mana kita tahu? Karena Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum." Di surah At-Tur, surah ke-50, dua ayat yang ke ayat yang ke berapa ya? 21 ya. Di surah At-Tur, surah ke-52 atau 53 tuh lima 52 ya. Surah At-Tur surah ke-52 ayat ke-21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa dzurriyyatuhum biiman." Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka juga mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan, kami akan gabungkan, kami akan sertakan mereka bersama-sama di surga yang sama. Itu kata Abdullah bin Abbas Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan demikian. Jika ada perbedaan derajat yang ada di surga nanti, ya mana yang lebih tinggi, maka yang di bawah akan ngikut dikumpulkan bersama dengan ada yang di atas. Berdasarkan ayat ini kata Abdullah bin Abbas. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan, ya. Alhamdulillah bihim kami akan kumpulkan, kami akan gabungkan, kami akan e, samakan mereka derajatnya nanti di surga. Alangkah bahagianya Bapak Ibu ya, kalau kita punya anak nih, ternyata anak kita lebih soleh, lebih solehah dibandingkan kita, dan ternyata dia memiliki tingkatan derajat yang lebih tinggi nanti di surga dibandingkan kita. Jangan kita kecewa, jangan kita sedih. Toh nanti insya Allah ketika mereka berada di atas kita, Allah pun akan angkat derajat orang tuanya naik bersama dengan anak tersebut. Begitu juga sebaliknya, orang tua di atas, anak di bawah, tetap anak akan diangkat dan naik bersama dengan orang tuanya. Kenapa? Karena Allah ingin menggembirakan mereka. Berdasarkan ayat ini, atur ayat 21. Allah ingin membahagiakan mereka. Coba orang tua masuk surga ya. Tapi anaknya nggak bersama mereka sedih nggak pak? Kita ini masuk surga ya mudah-mudahan ya insya Allah. Lalu tidak bersama anak-anak kita sedih nggak? Sedih. Begitu juga anak masuk surga tapi tidak bersama orang tuanya, ya sedih juga. Yang masuk surga ini pasti mereka berbakti sama orang tuanya. Pasti mereka rindu, cinta, ingin bertemu dengan orang tuanya. Nah, tentunya dengan pertemuan seperti ini menambahkan kebahagiaan. Maka jadi surga itu nggak ada kesedihan. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai. Ya, tapi untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di surga yang tertinggi yang teratas itu butuh amal yang lain ya untuk orang tua dan anak seperti itu tapi untuk bisa bertemu dengan Rasulullah bersama dengan Rasul di surga yang sama kita membutuhkan amal yang lain yang Rasul sebutkan dalam hadis beberapa amal yang dapat mengakibatkan seseorang akan dikumpulkan bersama dengan Rasul di surga yang sama. Taib ini yang pertama ya. Jadi amal yang dapat mengangkat derajat orang-orang beriman nanti di surga adalah bacaan istighfar dari anak untuk orang tuanya. Jadi orang tua itu bisa jadi mendapatkan siksa kubur. Nauzubillah ya. Siksa kubur kalau orang tua itu mendapatkan nanti di dalam kubur, tapi dengan sebab istighfar si anak, siksa kubur terhenti dan orang tua pindah untuk mendapatkan nikmat kubur. Terhenti siksa kuburnya dengan sebab istighfar, istighfar, istighfar dari anak untuk orang tuanya. Dia angkat derajatnya, siksa kubur berhenti untuk orang tua. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Yang kedua, amal yang dapat mengangkat derajat seseorang nanti di surga yaitu menyempurnakan wudhu, sering ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat, menyempurnakan wudhu ketika dalam kondisi yang sulit, ya, menyempurnakan wudhu dalam kondisi yang sulit, sering berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah salat ya, berjamaah, kemudian menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat dia tunggu lagi salat berikutnya. Berdasarkan hadis Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum?" Maukah kalian aku beritahukan? Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat? Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang dapat ya menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat? Maka para sahabat mengatakan mau ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan isbabul wudu alil makarih, yaitu seseorang yang menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Menyempurnakan wudhu ketika saat-saat yang sulit Artinya ketika cuaca dingin Tetap dia menyempurnakan ibadah wudhunya secara sempurna Masya Allah Kadang-kadang kita dinginkan ya yang wajib-wajib aja deh, yang sunnah-sunnahnya kita nggak kerjakan. Tapi ini justru dingin pun tetap yang wajib dan sunnah dia kerjakan ketika berwudu. Dia sempurnakan dan itu bisa mengangkat derajat seseorang. Kemudian banyak melangkah menuju masjid. Wa kasratul ilmu masajid. Banyak melangkah menuju masjid. Artinya mereka apa? Melangkah menuju masjid artinya mereka eh, menunaikan ibadah salat berjamaah. Tunaikan ibadah salat berjamaah. Kemudian wantizar salat ba'da salat. Ya, menunggu salat setelah salat. Menunggu sholat setelah sholat Selesai sholat nggak langsung pulang Tetap di masjid Menunggu datangnya waktu sholat berikutnya Ini biasanya maghrib ya Maghrib sampai isya kan itu sangat uh, Dekat waktunya Biasanya banyak yang tidak pulang jadi selesai maghrib nggak pulang ke rumah, dia duduk di masjid, mungkin baca Quran, mungkin dia berzikir, mungkin dia mendengarkan kajian, ya lalu sampai isya. Menunggunya itu dapat mengangkat derajat seseorang. Ya subhanallah. Ya cobalah kita amalkan ya. Yaitu menyempurnakan wudhu ketika sedang sulit, yaitu mungkin cuaca dingin. Yang kedua banyak melangkah ke masjid bagi laki-laki tentunya untuk sholat berjamaah. Yang ketiga yaitu apa? menunggu sholat setelah selesainya sholat. Ya. Nah ini bagi ibu-ibu sebaik-baik tempat untuk mereka sholat adalah di rumah untuk sholat fardu. Ya. Dan ibu-ibu bisa boleh ke masjid, tapi yang lebih baik di rumah. Tapi mereka nanti ke masjid kapan? Ketika barangkali lebih banyak ya, lebih banyak ke masjidnya kapan? Ketika mereka mendatangi majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itulah masjid-masjid yang didatangi oleh para wanita. Baik, ini kedua. Yang ketiga, amal yang dapat mengangkat derajat seseorang nanti di surga bagi orang-orang beriman yaitu orang yang tawadu. Orang yang tidak sombong. Orang yang orang yang merendahkan hatinya, hatinya direndahkan. Bukan dirinya. Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Tabaraka wa taala tapi merendahkan hatinya, tawadhu, tidak sombong. Berdasarkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya, mana naqasat sadaqah min mal." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Sedekah yang kita keluarkan tidaklah akan mengurangi harta kita. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu. Nah ini baru masuk. Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu rendah hati karena Allah, karena Allah ya ditawadunya, bukan tawadunya karena ria, tawadunya karena ingin dipuji, tawadunya karena ingin mendapatkan dunia, bukan. Dan barang siapa yang tawadunya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Rafa'ahu Allah, Allah akan angkat derajatnya. Dia tawadhu, tidak sombong. Ya begitu juga orang-orang yang sombong sebaliknya, maka dia pun akan di, dihinakan oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang yang diangkat derajat ini akan dimuliakan. Di dunia terlihat sekali kok. Derajatnya berbeda. Apalagi nanti di dalam surga, makin naik, makin naik, makin naik nanti di akhirat. Kenapa? Memang dia memiliki sifat tawadhu dan akhlak itu banyak, tapi salah satu akhlak yang disebutkan bahwa itu punya keutamaan bisa mengangkat derajat seseorang jika dia tawaduknya karena Allah. Berarti tidak pernah sombong orang ini. Sombong itu apa? Kata Nabi sombong itu adalah menolak darat dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Orang yang tawaduk tidak seperti itu. Pasti dia mau menerima dari siapapun kebenaran itu. Dia tidak pilih-pilih. Oh, kalau ustadz ini saya mau terima. Kalau ustadz ini saya nggak mau terima. Eh, boleh. Kalau orang ini yang ngomong saya mau terima. Kalau orang ini ngomong saya nggak mau terima. Loh, kan sama-sama kebenaran. Kebenaran dari siapapun yang bicara, kalau memang sejelas jelas itu benar dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan ijma para ulama sepakat, ini nggak boleh kita tolak. Sombong sekali kita. Nggak boleh kita menolak kebenaran. Ya meskipun dia junior, bukan senior, dia masih muda, bukan orang tua, dia orang miskin, bukan orang kaya, nggak boleh. Ini berarti orang yang sombong, berarti Allah kan hinakan dia. Nauzubillah. Kenapa orang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia? Allah akan lebih rendahkan nanti dia. Tapi orang yang tawadu, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi amal, semakin banyak ibadah, semakin kuat imannya, justru dia semakin merendahkan hatinya. Saya nggak ada apa-apanya. Padahal, masya Allah ya, semua orang tahu siapa dia. Bagaimana kontribusi dakwahnya, bagaimana ilmunya, amalnya dan imannya, tapi tetap dia merasa bahwa saya nggak ada apa-apanya. Belum ada amal yang saya bisa persembahkan dengan amal yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Ayo ya, mari Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, kita berlaku tawaduk ya. Jangan kita sombong karena sekarang saat ini banyak nih. Ini perhatikan ibu-ibu. Banyak ikhwan dan akhwat kadang-kadang sudah ngaji sunnah merasa kayaknya udah pede banget gitu ya, surga kayaknya udah di tangan saya nih. Dan mudah untuk merendahkan orang lain. Baru ngaji ya, baru hijrah. Hmm, belajar baik-baik ya. Masya Allah. Kenapa? Anda udah makan makan asam garam. Makan asam garam semua juga banyak di rumah. Anu udah lama nih berpengalaman dalam sunnah ini, mengikuti manhaj salaf. Apa bangganya? Justru itu menyebabkan hilang semua amal. Berbangga-bangga dengan amal yang telah dilakukan itu ujub. Ujub itu perbuatan syirik kepada Allah karena hawa nafsu. Apa bedanya riak sama ujub? Riak itu perbuatan syirik kecil. Ya kecil-kecil juga syirik. Ria itu perbuatan syirik kepada Allah karena manusia. Dia ingin dipuji oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Dia berbuat syirik kepada Allah karena manusia, karena ingin dipuji. Tapi kalau ujub, dia berbuat syirik kepada Allah karena mengikuti hawa nafsu. Bukan karena manusia, karena manusia nggak tahu. Dia sedang ujub, manusia nggak tahu. Dia berbangga-bangga dengan dirinya. Dia merasa dirinya hebat. Manusia tidak tahu. Ah, nanti dia wujudkan itu. Dia wujudkan itu sehingga manusia menjadi tahu yaitu apa timbullah timbullah kesombongan setiap orang yang sombong di muka bumi ini pasti akibat dari cikal bakal ujub Siapapun yang sombong, sombong hartanya, sombong ilmunya, sombong amal ibadahnya, sombong nasabnya, saya darahnya darah biru, coba dibeset, keluarnya biru ya ilmunya amalnya apalagi ibadahnya keturunannya kedudukannya kekuasaannya kekuatannya berbangga bangga pasti semua orang yang ada di muka bumi yang sombong awalnya bermula dari ujung ya berbangga dengan hatinya di dalam hati ini berbangga-bangga orang tidak tahu tapi nanti dia akan wujudkan nah, ketika dia wujudkan itulah menjadi sombong menjadi e, sombong. Baik, ini disebutkan yang ketiga tawadhu karena Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Yang keempat, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan menghafalnya. Membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Hibban, hadis dari Abdullah bin Amr. Hadis yang sahih dikatakan bahwa nanti nanti di surga Pak, orang-orang yang masuk surga dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an. Di khusus di khusus kepada para penghafal Al-Qur'an yang mereka masuk surga. Maka diberitakan kepada mereka Iqra. Bacalah dan naiklah. Bacalah, naiklah. Ini diperintahkan kepada orang yang yang menghafal Quran. Dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Disuruh baca secara tartil berarti dengan ilmu tajwid. Membaca Quran itu dengan tartil, nggak boleh baca sembarangan, lancar, keren, bacanya lancar ya. Tapi cara bacanya tidak sesuai ilmu tajwid, nggak mengetahui tempat-tempat pemberhentian, bagaimana cara membaca yang benar, salah. Nggak boleh, karena Allah mengatakan wartil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf yaitu mentajwidkan, mengindahkan, mengelokkan, membaguskan bunyi-bunyi huruf dan mengetahui tempat-tempat pemberhentian. Itu namanya tartil. Dan nanti pun orang yang masuk surga dari para penghafal-penghafal Quran, mereka pun disuruh untuk mengulang kembali. Ayo baca lagi semuanya apa yang kamu telah hafal dari Al-Quran yang telah kamu hafal ketika di dunia dan bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil langsung dengan hafalannya. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Allah akan kembalikan ingatannya. Yaitu semua sesuai dengan kekuatan hafalannya ketika masih di di dunia. Nah, bacalah Al-Quran secara tartil sebagaimana kamu membaca secara tartil di dunia, sesungguhnya tempatmu, kedudukan yang kamu dapatkan, fa'inna manzilatika. Sesungguhnya tempatmu, kedudukanmu di surga itu derajat itu terletak pada akhir ayat yang engkau baca derajat yang dapat di surga itu ya itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca store hafalan berbahagia ya orang yang hafal Quran 30 juz ya Masya Allah nanti dia pun diminta untuk mengulang kembali bacaannya semuanya dan itu menentukan tingkatan derajat yang akan dia tempati di dalam surga Ternyata dia bisa semuanya, semua 30 juz. Maka semakin naik, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah. Terus sampai mendapatkan tiga karena semakin tinggi, semakin tinggi tingkatan itu maka semakin indah surga yang mereka dapatkan. Semakin nikmat surga yang mereka rasakan. Subhanallah dan yang paling nikmat, yang paling indah, yang paling dahsyat adalah surga yang tertinggi yaitu surga Firdaus. Ini membaca Quran dan menghafalnya. Ini kita dapatkan informasinya bahwa orang yang menghafal Quran akan disuruh untuk membaca kembali secara tartil sebagaimana mereka membacanya secara tartil ketika masih di di dunia. Yang kelima, sabar menghadapi cobaan. Sabar menghadapi cobaan. Ujian pasti ada menimpa kita selama kita hidup di dunia ya. Nah, sabar gak kita menghadapi ujian tersebut? Ketika kita sabar menghadapi ujian dan cobaan dan musibah yang menimpa kita, tetap kita ikhlas, sabar, nggak buruk sangka kepada Allah, ya kita ridho dengan keputusan Allah, maka akan dapat mengangkat derajat kita. Di mana Nabi mengatakan bahwa inilah abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah Ya, sesungguhnya seorang hamba itu, seorang hamba apabila Allah telah tetapkan baginya bahwa dia akan mendapatkan suatu kedudukan, suatu derajat. Allah tetapkan bahwa dia akan menempati itu. Lalu ia tidak dapat mencapai derajat itu dengan amal-amal perbuatannya yang lain. Dia tidak bisa mencapai kedudukan yang tinggi itu dengan amal-amal perbuatannya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan segala macam. Nggak bisa. Ini khusus kedudukan khusus yang Allah berikan kepadanya maka Allah pun akan memberikan ujian pada tubuhnya pada hartanya atau anaknya tiga nih yang Rasul sebutkan Allah akan berikan ujian bagi dirinya mungkin pada dirinya ujian itu mungkin sakit-sakitan ya udah lama nggak sembuh-sembuh atau mungkin kadang sembuh sakit lagi ujian pada dirinya atau mungkin pada hartanya atau mungkin pada anaknya Tiga bentuk pujian ini yang paling Rasul sering sebutkan. Dirinya, harta anak. Dirinya, harta anak. Dirinya, harta anak. Nah kemudian ia bersabar. Bersabar menghadapi ujian tersebut hingga akhirnya Allah pun menyampaikan padanya kedudukan derajat yang telah Allah tetapkan baginya. Masya Allah. Karena dia sabar menghadapi ujian tersebut, maka Allah pun angkat dia untuk mendapatkan kedudukan yang telah Allah tentukan baginya, yang Allah telah tetapkan baginya. Ya ternyata naiknya derajat seseorang ini banyak caranya, banyak caranya. Dan yang paling tinggi tentunya orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang bertakwa. Orang bertakwa ini kenapa paling mulia? Karena dia paling tinggi derajatnya. Dan kenapa? Karena dia mengamalkan amalan-amalan ini. Di antaranya seperti ini ya. Yang keenam, yang dapat mengangkat derajat seseorang itu berangkat menuju masjid. Berjalan menuju masjid. Tadi kita sudah sebutkan ya, tapi ini berbeda. Kalau tadi berkaitan dengan sholat berjamaah Di nomor dua tadi kan Menyempurnakan wudhu Berjalan menuju masjid dan menunggu sholat setelah sholat Itu nomor dua tadi Tapi ini nomor enam Berangkat berjalan menuju masjid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila ya ila baiti min buyutillah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, dia berwudu dari rumah. Nah, kalau tadi nomor dua nggak disebutkan masalah wudu. Pokoknya dia ke masjid aja sholat berjamaah. Mungkin dari rumah, dari kantor, dari mana, dia belum ada wudhunya. Secara umum dia ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi nomor enam ini, barang siapa bersuci, berarti dia berwudhu dari rumahnya, lalu dia berjalan. Berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Untuk menunaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah kakinya yang lain akan meninggikan derajat. Penjalan kaki ya. Yang satu kaki ini apa? Menghapuskan dosa, satu kaki yang lain akan menaikkan derajat. Terhapus dosa, naik derajat. Terhapus dosa, naik derajat. Jalan kaki. Kalau bisa seperti itu. Kalau andai kata mesin kita dekat. Ya makanya kalau kita mesin dekat jangan pakai motor. Tapi kalau jauh boleh. Terus kalau jauh gimana ngitungnya? Ya insya Allah ya dapat pahala semua tenang aja jangan kita khawatir. Kalau kita jauh ya Allah juga tahu kok kita nggak bisa kalau naik nggak naik motor apa naik mobil karena jauh sekali masjidnya. Tapi kalau dekat usahakan jangan naik motor dan mobil. Kalau memang kita masih kuat masih mampu jalan kaki saja menuju dari rumah menuju ke masjid karena langkah kaki itu dihitung. Ya, yang satu dapat menghapuskan satu dosa, yang satu dapat mengangkat satu derajat. Dan apa sih yang mereka lakukan? Berwuduk dari rumah, kemudian dia berjalan menuju masjid untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan baginya. Ya, dan ini sifatnya menunaikan kewajiban. Bisa jadi sholat berjamaah, bisa jadi juga menuntut ilmu atau yang lain. Kewajiban-kewajiban apa saja secara umum maka ibu-ibu juga dapat nih. Barangkali ibu-ibu ingin mendapatkan seperti ini, melangkahkan kaki menuju ke masjid untuk menuntut ilmu yang mana masjidnya dekat rumah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa naik motor ataupun naik mobil, karena ini termasuk kewajiban yang harus didatangi dan ditempuh. Makanya Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan, berjalan, naik motor, mobil, jalan kaki, pokoknya menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah ya. Yang ketujuh, menyambung soft, menyambung soft di dalam sholat. Kita selalu berjamaah ya, sesama makmum hendaknya kita berusaha mengisi soft-soft yang kosong. Jangan ada celah-celah yang bisa dipakai oleh syaitan untuk menggoda orang yang sedang sholat. Jangan anggap remeh masalah ini ya. Ini masalah yang diwajibkan bukan sunnah Man wasala wasaffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, jangan terputus safnya, disambung, jangan sampai renggang, betul-betul tutup celah-celah itu. Maka Allah pun akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskan saf, tidak mau dia menyambung bahkan terjadi celah-celah di antara satu dengan yang lain, maka Allah pun akan memutuskannya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan Al Hakim disebutkan hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah wa malaikatahu yusallun 'alal ladzina yasiluna as-sufuf." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyambung atau merapatkan saf. Allah dan malaikat berselawat, masya Allah, kepada orang-orang yang mereka menyambung atau merapatkan saf. Selawat Allah itu berarti Allah memberikan ampunan. Allah berikan rahmat. Allah hapuskan dosa-dosa. Itu selawat dari Allah dan Allah tinggikan derajat. Dari malaikat berarti malaikat mendoakan orang-orang yang sedang sholat itu agar dia mendapatkan ampunan. Allah dan malaikat berselawat. Ya. Kemudian dikatakan Nabi, "Wa man syadda furjatan rafa'aha biha darajah." Dan barang siapa menutup adanya celah yang kosong di dalam saf menutup ya maka Allah pun akan mengangkatnya satu derajat Allah akan mengangkatnya satu derajat ini bapak dan ibu sekalian ya kalau kita selalu berjamaah jangan dibiarkan ada yang kosong barangkali uh, saudara kita nih yang sebelah kiri dan kanan nggak suka ya kita rapatkan kaki kita kita rapatkan kaki kanan dan kiri, dia menjauh. Kita melebar, makin jauh. Kita melebar, akhirnya kita yang jatuh. Ya, makanya jangan terlalu lebar, jangan ngikutin mereka. Akhirnya kita paksakan selebar-lebarnya. Iya kita yang jatuh. Sudah biasa saja. Ya, kalau mereka nggak mau ya sudah. Kita ajak pelan-pelan, kita tarik tangannya, pelan pelan lembut. Apaan Pak, kita merapat Pak sedikit ya. Oh iya iya. Jangan kita ambil, tarik jatuh dia tarik kita jatuhin <laughs> ini mau apa nih jangan kasar jangan keras karena bisa jadi mereka nggak paham dan kalaupun mereka paham nggak boleh juga kita tahu sebelah ini kan ikhwan sunnah nih dia paham lalu kita kasari eh nggak boleh juga apalagi mereka nggak paham ya nanti lama-lama kaki antum diinjak sama dia jadi menyambung soh dalam sholat. Yang ke-8, menuntut ilmu, belajar. Orang yang belajar, belajar dan belajar, memiliki ilmu, ilmu secara mendalam. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak usahanya untuk belajar, semakin dia berusaha memahami agama ini, maka Allah pun semakin angkat derajatnya. Allah sebutkan di surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu ya dan orang-orang yang diberi ilmu orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat beberapa derajat masya Allah ternyata bukan sekedar beriman bisa jadi di antara kaum muslimin banyak yang memang betul mereka beriman tapi belum tentu mereka berilmu ternyata tingkat iman dan ilmu ini menentukan derajat seseorang beriman dan berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya beberapa derajat. Yang kesembilan, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Dengan berzikir kepada Allah, maka akan menaikkan derajat seseorang. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Al-Hakim dan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Maukah aku beritahukan kepada kalian? Maukah aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang paling baik? Nih. Anak-anak ya, tolong tidak berisik di atas ya. Ibu-ibu tolong tertibkan Bu anaknya kesian sama yang ibu-ibu yang lain yang ingin ngaji terganggu oleh anak-anaknya. Tolong Bu. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu amalan yang paling baik, amalan yang paling suci, amalan yang paling tinggi derajatnya. Oh, lengkap semua ini. Amalan yang terbaik, amalan yang paling suci, amalan yang paling tinggi derajatnya lebih baik dibandingkan menginfakkan emas dan perak. Wow. Hebat ini. Siapa yang nggak mau? Maukah beritahukan pada kalian amal yang paling baik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi derajatnya dan yang paling ya lebih baik dibandingkan menginfakkan emas dan perak. Lebih baik dibandingkan ya ketika kalian berhadapan-hadapan dengan musuh di mana kalian akan menebas lehernya ataupun mereka yang memukul atau menebas leher kalian. Ketika berhadapan di medan perang, kita menebas leher musuh atau musuh menebas leher kita. Ini amalan ini lebih baik dibandingkan itu. Subhanallah. Maka para sahabat pun jawab, tentu kami mau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, Nabi mengatakan amal itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu merupakan amal yang terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling tinggi derajatnya, lebih baik dibandingkan berinfakkan emas dan perak, bahkan kita terbunuh ya ketika sedang perang jihad fisabilillah. Zikrullah amal yang paling baik. Berzikir kepada Allah, maknanya apa? Berzikir ini mengingat atau menyebut nama Allah. Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar atau yang lainnya. Atau dalam bentuk berzikir ya kita berselawat, beristighfar, bertaubat, kita sholat, kita puasa, datang ke sini pun ini termasuk berzikir. Perbuatan apa saja yang kita pada waktu itu kita sedang mengamalkan syariat yang wajib maupun yang sunnah, berarti pada waktu itu kita sedang berzikir. Jadi konotasinya jangan dipersempit zikir itu hanya yang kita sebut saja ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan hanya itu. Apapun aktivitas kita, baik lisan maupun anggota badan yang lain. Hati juga, hati, lisan, anggota badan. Hati, lisan, anggota badan. Semuanya kita gerakkan untuk berzikir mengingat Allah dalam bentuk yang disyariatkan. Maka itulah yang dinamakan amal yang terbaik, yang paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik dibandingkan menginfakkan emas dan perak berharap dan lebih baik dibandingkan ketika itu kamu bertemu dengan musuh di medan perang, kamu memukul mereka, lehernya menebas dan mereka pun mungkin menebas lehermu. Tidak bisa dikalahkan dengan amal zikrullah. Dan situ ada kalimat ya, yang paling tinggi derajatnya. Nah, itu makanya kita masukkan di poin yang ke kesembilan karena Allah mengatakan ya demikian. Yang ke sepuluh memperbanyak sujud memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah akan menaikkan derajat seseorang. Satu hari Sauban Sauban ini mantan budaknya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari Sauban ditanya beritahukan kepadaku satu amalan yang dicintai Allah beritahukan kepadaku satu amalan yang dicintai oleh Allah maka Sauban pun diam ditanya lagi kedua kali Amal apakah yang paling Allah cintai? Sauban pun diam. Ditanya lagi ketiga kali, amal apakah yang paling Allah cintai? Maka Sauban berkata, aku pernah menanyakan hal seperti itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang amal yang paling Allah cintai. Maka beliau pun bersabda, alaika bikasratis sujud lillah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah kepada Allah. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Lalu sahabat tadi yang ditanya oleh Ma'dan, aku dia mengatakan, aku pun bertanya kepada sahabat yang lain yaitu Abu Darda. Tanya ke Sauban begini, coba tanya lagi sahabat yang lain Abu Darda. Maka Abu Darda pun menjawab dengan jawaban yang sama sebagaimana jawaban sahabat Sauban. Itu apa? Nabi mengatakan, "Alaika bikathratis sujud lillah, fa innaka latasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'ah." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Makna sujud ini diperbanyak bukan kita sujud terus gitu loh. <laughs> Tapi memperbanyak sholat dan sholat wajib nggak mungkin diperbanyak perbanyak. Ya, sholat wajib cuma lima kali sehari. Ya, jadi memperbanyak sujud ini kata para ulama memperbanyak sholat sunnah. Ya, karena Allah dia mengerjakannya. Kepada Allah dia melakukannya. Maka Allah pun akan mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Yang ke-11. Berdoa ketika masuk pasar. Berdoa ketika masuk pasar. mal-mal tuh masuk ke mall, masuk ke pasar tradisional, pasar sayur atau pasar apa saja, namanya pasar ya. Maka ketika kita masuk pasar tersebut hendaknya kita membaca suatu zikir yang Rasul ajarkan untuk kita baca sebelum masuk pasar tersebut. Jadi baca di depan pintu gerbangnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa man suq Barang siapa yang memasuki pasar lalu dia mengucapkan kalimat ini ya, mengucapkan kalimat ini apa yang terjadi? Katabahullahu alfa alfi hasanah. Maka Allah akan menetapkan baginya sejuta kebaikan. Sejuta kebaikan. Dan akan dihapuskan baginya sejuta keburukan. Dan akan ditinggikan derajatnya sejuta derajat alfa alfi darajah. Oh, masya Allah ini. Masuk pasar hebat ini. Banyak ya keutamaannya. Barang siapa memasuki pasar lalu dia membaca membaca doa ini, doa ini, bacaan ini, maka Allah tetapkan baginya sejuta kebaikan. Dihapuskan baginya sejuta keburukan dan akan ditinggikan baginya sejuta derajat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim. Ya. Nah, bagaimana bacaannya? Bacaannya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah. Apa lagi, Pak? Apa lagi, Bu? Saya memaklumi Kenapa bapak dan ibu tidak hafal doa ini? Karena tidak pernah ke pasar. Karena tidak pernah ke pasar, maka tidak bisa mengamalkan bacaan ini. Jadi bapak dan ibu kemana? Kami Pak Ustadz dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, rumah masjid ke rumah. Masya Allah itu saja. Atau kami dakwah kemana-mana. Masya Allah. Jadi ke pasar itu, ah itu dunia Pak Ustadz. Yang kami pikirkan akhirat. Jadi bapak beli baju gimana? Dibeliin mana anak? Anak-anak yang ke pasar. Kami nggak mau ke pasar. Pasar ini tempat yang paling Allah benci di dunia ini. Tempat di muka bumi yang paling Allah benci pasar. Yang paling Allah cintai masjid. Kenapa? Karena pasar ini lebih banyak orang yang lalai. Banyak kecurangan, penipuan, kebohongan, lalai, ya dan lain-lain itu di pasar kebanyakan begitu tempatnya banyak orang berkumpul musik-musik ya, macam-macam musik masing-masing toko yang terbuka auratnya, yang namanya bupati, bupati buka paha tinggi-tinggi atau sekwilda sekitar wilayah jaga itu terus tahu kita kesana kesana juga saya kan ya jadi kita terlihat gimana kali nggak mungkin kita kita ke pasar ke mall begini aja terus kan nggak mungkin kan kita lihat kita mau beli apa beli handphone beli baju kan terlihat Ya subhanallah. Ya, masing-masing toko itu seperti itu biasanya. Ya, pakaian-pakaian wanita itu terbuka, buka sana, buka sini. Aduh. Ke sana gimana kita butuh? Enggak ke sana. Serba salah ya. Ya, nah, ini iya, tapi kita mencoba. Kalau nggak ada butuh-butuh banget janganlah. ke sana mendingan ke tempat lain yang lebih lebih sedikit tingkat kemudaratannya tapi kalau terpaksa darurat apa boleh buat banyak-banyak beristighfar banyak mendudukkan tak pandangan mata ya dan kita baca bacaan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir Masya Allah Sejuta kebaikan hapuskan sejuta keburukan dan diangkat sejuta derajat. Tapi Bapak Ibu, nih dengerin nih. Bu, bukan berarti gara-gara banyak keutamaan, uh banyak berarti tiap hari saya ke pasar. Wah sejuta Berarti saya masuk pasar Baca doa bisa keluar lagi Tiap hari Masuk pasar Keluar lagi Masuk pasar Keluar lagi Cuman ini Pengen ngamalin ini doang Sekedar ingin mengamalkan ini. Dia masuk pintu pasar, dia baca. Orang nungguin. Satpam tuh tahu. Tiap pagi dia kemari. Satpam tuh lihat. Dia masuk, nggak masuk ke dalam. Masuk pintunya aja, satpam tuh lihat, keluar lagi, besok gitu lagi. Lama-lama satpam nanya, eh kamu ngapain tiap hari kamu kemari, nggak masuk ke dalamnya, di luarnya aja. Saya mengamalkan hadis ini. Oh, satpam juga nggak tahu. Oh, terima kasih, saya baru tahu ini ada hadis ini. Ternyata satpam juga akhirnya mengamalkan. Tapi aneh juga kan, jadi perhatian orang tiap hari ke pasar, tapi sekedar pintu gerbang masuk terus keluar lagi, cuma lima menit. Enggak usah, enggak usah seperti itu amat lah. Ya buktinya Ya Rasulullah dan para sahabat dan istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat, mereka nggak tiap hari ke pasar, meskipun mereka tahu keutamaannya. Ya. Yang ke-12. Yang ke-12, amal yang dapat mengangkat derajat seseorang di surga bagi orang-orang beriman yaitu mereka yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, seseorang yang mencintai mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang laki-laki bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw tentang hari kiamat. Mata saat, Kapankah terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi mengatakan kepadanya, Lalu apakah yang telah engkau persiapkan? Apa yang telah engkau persiapkan untuk terjadinya hari kiamat tersebut? Maka beliau dia mengatakan, aku tidak punya persiapan apa-apa. Tidak ada, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku nggak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat. Hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ya nggak mungkin lah. Kalau mencintai Allah dan Rasul pasti persiapannya banyak. Tapi dia tawaduk di situ, tidak sombong. Nggak ada ya Rasulullah, nggak ada yang persiapan kecuali hanya saja Allah. mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Begitu Rasul mendengarkan kalimat seperti itu, Rasul pun bersabda kepadanya, "Anta ma'aman ahabba." Engkau akan dikumpulkan nanti bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahabba. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Ketika memang dia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti dia pun akan dikumpulkan bersama Nabi nanti di surga yang sama. Ini yang saya katakan tadi masuk surga, masuk surga sesuai derajat yang dia peroleh berdasarkan amal-amal yang dilakukan selama di dunia. Bisa nggak kita mendapatkan derajat yang tinggi masuk surga Firdaus? Bisa dengan izin Allah. Salah satunya ini, salah satunya yaitu apa? Anta ma'aman ahabba. Engkau dikumpulkan nanti di akhirat di surga bersama dengan siapa yang kau cintai. Kalau seandainya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang tulus, yang ikhlas, yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah ya kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, kami tidak pernah bergembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi yang sabda Nabi tadi yaitu anta ma'aman ahabba. Ketika Nabi mengatakan engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai, maka bergembiralah para sahabat Anas bin Malik dan lain-lain semuanya bergembira. Wah, ini ada kesempatan. Ini kita tunggu-tunggu ini. Ternyata engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai nanti di akhirat. Karena sahabat takut di dunia mereka selalu bersama Nabi dan ingin selalu bertemu, selalu melihat, tapi mereka khawatir nanti di akhirat tidak bisa bertemu lagi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dengan adanya hadis ini mereka bergembira. Maka mereka pun ya memang awalnya sudah mencintai Rasul, maka mereka pun semakin mencintai Rasul antara mereka nanti bisa dikumpulkan bersama Nabi di surga. Maka Anas bin Malik mengatakan dia pun mengikrarkan, kembali mengikrarkan. 10 tahun bersama Nabi dia mengatakan, "Uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Aku pun mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum dan aku berharap bisa bersama dengan mereka nanti di surga yang sama dengan sebab cintaku kepada mereka meskipun amalku tidak sebanyak amal mereka. Ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat juga, tapi dia mengatakan uhibbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar dan aku berharap nanti bisa bersama dengan mereka Bersama dengan mereka, dikumpulkan bersama mereka nanti di surga yang sama. Meskipun amalku tidak sebanyak amal mereka. Anas bin Malik saja bisa mengucapkan Rasul, Abu Bakar, dan Umar. Padahal Anas bin Malik juga sahabat. Sama-sama sahabat. Tapi mereka sahabat itu tahu siapa di antara para sahabat yang memiliki tingkatan yang tinggi yang lebih dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaannya banyak, pengorbanannya banyak, kontribusi dakwahnya banyak, ya perjuangannya, kesungguh-sungguhannya. Maka mereka sebut, aku pun ingin dikumpulkan bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar, karena mereka tahu Abu Bakar dan Umar bukan sembarang sahabat. Di sini Anas bin Malik memberikan persaksian sama-sama sahabat bukan orang setelahnya memberikan persaksian bahwa Abu Bakar dan Umar itu memang memiliki keutamaan dan mereka tahu semua ya tidak tidak bisa disamakan dengan sahabat-sahabat yang lain maka wajar ya ketika Rasul wafat maka digantikan oleh Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar ya karena memang mereka sahabat yang senior, sahabat yang banyak sekali perjuangan dan pengorbanannya dan memang telah terbukti mereka lebih dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 tadi ya. Sekarang yang ke-13 kita percepat saja ya karena waktu kita terbatas. Yang ke-13 jihad fisabilillah. Berperang jihad fisabilillah. Langsung saja yang ke-14 tawaf. Orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Itu yang ke-14. Ya, orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah maka Allah akan naikkan derajatnya. Orang yang berjihad fisabilillah Allah akan naikkan derajatnya. Yang ke-15 berakhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka Allah akan angkat derajatnya nanti di surga. Akhlak yang mulia. Yang terakhir, yang ke-16 semangat dalam Islam sampai usia tua. Tetap bersemangat dalam Islam sampai usia tua. Jadi dia tetap istiqomah, semangat ya untuk belajar nih kita lihat bapak-bapak di sini nih ada beberapa bapak-bapak yang kelihatannya udah tua nih 60, 70 ya Masya Allah tetap semangat datang ke masjid ini yang masih muda-muda di mana tidur di rumah atau yang lainnya yang tua-tua ini Masya Allah orang tua-orang tua kita ini yang sudah 60, 70 lebih bahkan dari itu mereka datang ke masjid tetap semangat nggak mudah putur semangatnya. Tetap semangat ke masjid untuk mendatangi majelis ilmu. Dan kata Nabi, orang yang semangat dalam Islam sampai usia tua tetap semangat. Nah, ini bisa mengangkat mengangkat derajat mereka. Demikian ya. Secara singkat saja mulai nomor 13, 14, 15, 16 ya, karena kita pengen buka sesi tanya jawab ya. Mungkin dari sesi tanya jawab ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan barangkali ada yang bertanya. Baik, kita mulai pertanyaan yang pertama. Ibu-ibu yang bertanya nanti bisa di ini ya, berikan kepada yang bisa mewakilkan bahwa kemarin hanya mau ikut kajian ke ustadz-ustadz tertentu saja yang sepaham apakah merupakan suatu kesombongan nggak pakai wala salam wala kalam ya. kertasnya pun robeknya begini amat masya Allah jelek banget robeknya ketahuan nih ya robeknya ini kagak rapi asal sobek aja pokoknya penting nanya Ustaz jawaban Ustaz itu yang penting nanya nih yang penting nggak apa-apa robek-robek wala salam wala kalam nggak pakai sukron kek trims atau thank you kek atau apa kagak ada Langsung to the point. Hanya mau ikut kajian ke usaha-usaha tertentu saja yang sepaham. Apakah e, merupakan suatu kesombongan? Ya tidaklah. Ya kita tahu ustaz itu memiliki pemahaman yang benar. Ya, manhajnya benar, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya pun masya Allah. Ya apa salahnya? Sepaham kita. Ya, pemahaman ini penting, nggak boleh kita belajar dengan siapapun yang kita nggak kenal. Manhajnya rusak, akidahnya rusak, ibadahnya nggak sesuai sunnah, ya nggak boleh. Dan ini bukan kesombongan, tapi wajib. Wajib kita seperti ini mendatangi majelis ilmu di mana saja dengan ustadz yang memang kita ketahui dia memiliki manhaj yang benar, mengikuti manhaj salaf metode, cara beragama, mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya sebagai contoh tauladan. Ya. Dan memang ini wajib hukumnya, bukan kesombongan. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Loh, kenapa kamu nggak mau ngaji di sana? Ngajinya kan ustaz itu aja, ustaz ini ini ini yang katanya tuh ya rombongan dia lah, kelompoknya dia. Ya kita katakan bukan saya tidak mau ngaji dengan ustaz itu, tapi saya tahu dia punya pemahaman yang keliru. Manhajnya tidak mengikuti bagaimana cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Dan kita tidak boleh mengambil ilmu darinya. Dan Rasul mengatakan inna min asyratis sa'ah sesungguhnya di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah seseorang yang mengambil ilmu ya dari orang-orang pelaku kebid'ahan. Ayyutaru sal'ilma indal asagir. Itu seseorang yang mengambil ilmu dari al asabir al asabir ini kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah adalah para pelaku kebid'ahan. Mereka mengajarkan sesuatu yang menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan, nggak mengikuti sahabat, tabi'in dan seterusnya. Ya wajar kita tidak mau mengikuti mereka dan haram, haram untuk belajar dengan mereka. Ya, karena memang kita ingin selamat ingin jelas, rinci, detail, ada keterangan-keterangan yang memang menenangkan hati kita ketika kita mengambil ilmu dari seseorang. Bukan sombong, tapi memang seperti itu supaya kita tidak salah dalam memahami Islam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana hukumnya kalau imam pada rakaat kedua Tidak membaca Al-Fatihah tapi langsung membaca surat yang lain. Apakah sholatnya sah? Rakat kedua nggak baca Al-Fatihah. Langsung surat yang lain. Ya nggak sah. Nggak sah sholatnya. Langsung baca surat di rakat yang kedua. Bangun Allahu Akbar. Langsung. Qul ya ayyuhal kafirun. Loh, kok baca Al-Fatihah? Makmum kasih tahu, subhanallah, subhanallah, Subhanallah. Oh, makmum lagi berzikir kayaknya nih. Imam nggak paham. Tuh makmum lagi berzikir kok keras-keras banget sih ini. Dia nggak paham tuh makna subhanallah. Kalau makmum mengucapkan subhanallah berarti ada yang salah. Imam harus paham. Subhanallah, subhanallah. Ih, Bapak jangan ngomong Al-Fatihah, Al-Fatihah. jangan, nggak boleh ngomong gitu. Salah itu. Memang kita tahu dia nggak baca Al-Fatihah. Jangan ngomong Al-Fatihah, Al-Fatihah jangan. Tapi ngomong begini, Subhanallah, Subhanallah. Ah, kalau dia kita lihat kok dia masih bingung gitu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, alamin, rahim. Nah, itu kita ucapkan begitu. Mengingatkan dia kalau dia belum baca Al-Fatihah begitu. Tapi bukan Al-Fatihah bukan nama suratnya. Tapi kita sebutkan ayatnya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم kita tunggu lagi enggak juga dia pakai subhanallah berkali-kali enggak dia ya enggak diketahui kita ingatkan dengan kita mulai dari ayat pertama kedua ketiga enggak juga diketahui kita lihat reaksi berikutnya ternyata dia tetap baca ayat setelah al-fatihah ah, berarti enggak sah batalkan salatnya makmum batalkan salatnya Imam ambil, balikin badannya. Kamu ini dikasih tahu dengan subhanallah kagak ngerti-ngerti. Kami ucapkan alhamdulillah berkali-kali nggak ngerti juga. Terus jangan dong. <laughs> Bercanda doang. Iya. Wallahu alam kenapa dia bisa lupa ya? Tapi biasa kan kalau diingatkan bisa ingat ya. Kan banyak makmum yang ucapkan subhanallah kan dia harus ngerti ada apa ya? Mungkin dia bingung juga, sarannya di mana nih? Bingung kadang-kadang imam nggak tahu tuh. Dan jangan ngomong, sarannya di mana ya? Jangan ngomong batal sholatnya. Dalam hati aja salahnya di mana ya? Maka makmum jangan mengucapkan subhanallah saja. Tapi juga ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Oh iya Al-Fatihah belum Nah gitu caranya Setiap sholat berjamaah yang dijaharkan Imam setelah baca Al-Fatihah ada jeda yang cukup lama seolah-olah memberikan waktu kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Setelah itu baru imam membaca surah yang lain. Apakah ini dibolehkan? Antara Al-Fatihah dan surah berikutnya sekedar mengambil napas saja. Bukan diam yang terlalu lama. Ya, diam yang terlalu lama tidak ada tuntunannya. Dan makmum pun jangan curiga seuzon kepada imam kok lama bener saya pun dikritik pernah ketika saya memimpin sholat Jumat berjamaah ya Jumat pasti berjamaah kan saya baca Al-Fatihah wal amin ah, saya mulai naik nafas kan istirahat sebentar gitu loh rupanya makmum ini merasa kok nggak langsung kan namanya khotib tuh capek khotbah kan teriak-teriak khotbah Jumat lalu jadi imam lagi capek juga nah ketika amin itulah kesempatan saya untuk narik nafas sedikit rupanya makmumnya nggak mau begitu amin langsung baca ayat yang lain masya Allah jadi boleh ya sekedar narik nafas ya kita uh, untuk mempersiapkan tenaga membaca ayat berikutnya tapi jangan terlalu lama kalau terlama terlalu lama ini juga tidak ada tuntunannya dan makmum juga menjadi bertanya-tanya. Tapi kalau sekedar menarik nafas sebentar nggak masalah, ya. Dan kita bukan meyakini menarik nafas itu maksudnya ini ada tuntunannya, bukan sekedar istirahat. Ya, karena capek, karena dia juga khotibnya, dia juga imamnya. Nah, beda sama masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang khotib dan imam berbeda. Khotibnya ini, imamnya ini. Nah itu biasanya imamnya tuh nggak capek kan? Baru mulai dia. Nah kalau khotib setengah jam dia ceramah itu, capek dia. Sehingga ketika dia mimpin jadi imam sholat, ya kadang-kadang dia memanfaatkan waktu untuk menarik nafas untuk membaca ayat berikutnya. Maka makmum hendaknya memaklumi. Tapi juga tidak terlalu lama diamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini baru ngaji nih, ikut, ikut kajian kita nih. Dia belum tahu nih. Assalamualaikum warwab. Warwab bukan salam. Lengkapi semua. Jangan tersinggung. Waalaikumsalam warwab. Saya setiap tertinggal takbir pertama, setiap tertinggal takbir pertama, sholat subuh berjamaah, lantaran ketika sholat sunnah di rumah masjid sudah terlebih dahulu iqomah pertanyaan manakah lebih utama apakah beli subuh di rumah atau e, mendapatkan takbir pertama bersama imam di masjid ya kalau yang lebih utama tentunya kita beli di rumah beli di rumah dan kita dapat juga takbir pertama bersama dengan imam dan kita berada di soft yang pertama begitu imam mengatakan Allah Akbar kita pun takbir juga Allah Akbar itu yang paling utama di rumah dapat di masjid dapat tapi di sini kan ditanyakan mana yang lebih utama ya bersama imam pada uh, takbir yang pertama kalau biasanya orang yang mendapatkan takbir pertama di soft yang pertama eh, tentunya kita katakan di masjid yang lebih utama bersama imam di sof yang pertama dengan takbir yang pertama. Qobliyahnya di masjid. Kalau memang seandainya rumahnya jauh dari masjid dan nggak keburu terus, nggak keburu terus, ya karena jauh perjalanan dengan motor pun suka terlambat. Ya sudahlah kalau gitu qobliyahnya di masjid aja. Yang penting nanti kita berada sof yang pertama dan kita bersama imam dapat pada takbir yang pertama setelah imam bertakbir. Itu lebih utama. Karena ada hadis dikatakan Allah wa malaikatahu yusalluna ala suhufil uwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf yang pertama. Saf yang pertama itu berbeda dengan saf-saf berikutnya. Ya, sahabat mengatakan ya Rasulullah bagaimana saf yang kedua? ya saf kedua juga masuk. Hanya dua saja, satu dan dua. Ya, dan biasanya kalau kita terlambat karena mendahulukan qabliyah di rumah yang sebetulnya sunnah kan, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ke masjid saja. Tapi yang kita prioritaskan itu sebetulnya sop pertamanya ini dan bertakbir bersama imam keutamaannya besar. Toh qabliyah juga bisa kok kita lakukan di masjid. Kalau kita lebih mendahulukan qabliyah di rumah sampai di masjid, sop terakhir. Ya rugi kita. Qobliyah sih di rumah, sunnah dapat. Sampai di masjid, sop yang terakhir, masbuk lagi. <laughs> Imam punya ruku, baru kita datang. Allah Akbar. Dia rugi. Maka dahulukan bagaimana caranya untuk berlomba-lomba berada di soft yang pertama dan bertakbir setelah imam bertakbir. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah Ustaz jihad fi sabilillah itu apakah wanita juga bisa berjihad? Contohnya apa Ustaz? Jihad fi sabilillah tadi kan katakan perang ya, perang di medan perang bagi laki-laki dan wanita tidak wajib berperang, berjihad di medan pertempuran kecuali biasanya wanita itu disertakan biasanya untuk masalah logistik ya, masalah masak memasak atau mengobati orang yang terluka itu saja di bagian belakang soft yang bagian belakang sama seperti sholat kan belakang juga tapi yang berhadapan langsung dengan musuh itu biasanya laki-laki nah tentunya tidak semua wanita bisa seperti itu dan ketika Rasul ditanya ya bahwa laki-laki bisa berjihad bagaimana dengan jihad para wanita maka Nabi mengatakan jihadnya para wanita itu adalah mereka berangkat haji Berangkat hajinya para wanita itu jihad. Haji yang mabrur itu jihad bagi para wanita. Ya. Karena memang pada waktu itu sangat capek sekali. Laki yang capek bagaimana wanitanya? Wanita juga akan capek karena ibadah haji itu lima hari. Tanggal 8, 9, 10, 11 dan 12. Capek sekali. Dan usahakan yang berangkat haji itu yang masih muda, kesian yang tua-tua itu karena capek. Nah, yang laki-laki ini capek, bagaimana dengan wanita? Nah, kalau wanita berangkat juga dan, dia, dia terus berupaya untuk bisa sempurna sampai selesai, nah ini jihad mereka. Ya, jihad mereka dan berpahala besar. Itu yang Rasul jawab ketika ditanya bagaimana dengan jihad para wanita yang bisa berjihad di medan perang, kata Nabi, haji. Ya, maka ibu-ibu berangkat haji atau kalau nggak bisa berangkat umroh atau mungkin yang lain Ya masih banyak amal-amal yang lain yang yang masya Allah pahalanya sangat besar. Barangkali berbakti, wali dan berbakti kepada orang tuanya atau mereka mendidik anak-anaknya itu kan jihad. Mendidik anak itu nggak nggak mudah, perlu kesabaran, perlu keuletan, ya perlu keikhlasan, perlu kecermatan. Masya Allah, godaannya besar, marah aja terus. Betul nggak bu? Pagi ibu marah, siang marah, sore marah, malam marah, lagi tidur marah. Kamu nih bangun tidur, kamu nih makan, kamu nih sekolah, lagi tidur, lagi tidur. Suami ngeliatin nih ngapain? Lebay juga ya. <laughs> lagi tidur pun marah juga, masya Allah. Maka ibu-ibu Jangan termudah ya, jangan mudah-mudah memarah sama anak. Marah itu sekali waktu saja, jangan marah aja terus. Ini ibu-ibu nih, Bu, Survei membuktikan, survei membuktikan para wanita yang sudah berkeluarga, para wanita yang sudah memiliki anak, rata-rata tingkat kemarahannya lebih tinggi dibandingkan wanita yang belum punya anak atau belum menikah. Survei membuktikan yang belum menikah atau sudah menikah tapi belum punya anak. Rata-rata mereka itu lebih sabar ya, nggak mudah marah. Begitu punya anak satu, wah kok beda. Anak dua beda, anak tiga, anak lima marah aja terus di rumah. <laughs> Bangunin pagi-pagi pakai sapu, jebret, ya samurai, jebret. Ya, ayo sholat, samurai sana, samurai sini, beset sana, beset sini itu bas darah-darahan itu ya. Ayo bangun sholat, ayo bangun sekolah, ayo makan, ayo cepat ke sekolah. Macam-macam marahnya. Suami pun pulang ke rumah, kamu juga. Kenapa? Kena juga samurainya. Bam, darah juga. <laughs> Masya Allah. Makanya ini saya nggak bercanda loh, tapi ini bukti pak pengalaman kita ya ya pengalaman kita kita keluarga kita orang lain kok begini ya bagaimana kok anak sepuluh ya tapi kalau ibu-ibu di sini sih tidak lah di sini sih ibu-ibu tidak lah ya nggak apa <laughs> lagi puasa nih <laughs> lagi puasa boleh nggak sih ngeledekin orang tapi ibu-ibu di sini nggak marah sama saya. Bagus Pak Ustaz, bagus itu. <laughs> Nggak marah mereka, masya Allah. Kenapa? Lagi puasa, jadi mereka mudah meredam kemarahan. Oh. Kan lagi puasa nggak boleh marah-marah kan? Iya, makanya ketika kita candain juga nggak marah mereka, masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau bertanya Apakah aplikasi online seperti Tokopedia, Lazada dan lain-lain itu termasuk pasar di internet ya, bisnis online? Kita belanja di online. Itu apakah termasuk pasar? Jadi begitu kita pencet la ilaha illallah wahdahu la syarika له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Pasar nih, pasar Tokopedia di internet. Kocak juga yang nanya nih ya. Saya belum pernah loh dapat pertanyaan seperti ini, pertama kalinya nih. Masya Allah. Jika iya, apakah kita harus baca doa masuk pasar? <laughs> <laughs> Jika iya, apa kita harus baca doa masuk pasar? Gimana Pak? Bu? Hah? Baca doa? Kita buka di internet kan, Tokopedia kita beli pengen beli sesuatu. Kita buka tampil trend La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal Ya enggak lah. Pasar tuh pasar yang sebenar-benarnya tuh di mall, pasar sayur, pasar yang lain. Ya, Tokopedia ini kan ya memang toko juga sih, tapi bukan pasar ya dan bukan pasar yang dimaksud oleh hadis ya. Ustadz Alhamdulillah suami saya sudah mau sholat di masjid Walaupun sholatnya di masjid ya Yang agak jauh dari rumah Tetap mau di masjid ya Masya Allah ya Yang bacaan zikirnya sesuai sunnah Suami saya tidak mau sholat yang dekat rumah Karena banyak ritual bid'ahnya Bagaimana menurut pendapat Ustadz Bukankah harusnya sholat di masjid yang dekat rumah Iya Sholat di masjid yang dekat rumah Tentunya kita inginkan ya Supaya kita nggak terlalu capek Tapi andai kata barangkali Memang terbukti di masjid yang dekat lebih dekat dengan rumah banyak ritual-ritual bid'ahnya, ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya, ya, yang menyalahi syariat, Ya tentunya kita merasa tidak nyaman di situ ya, nggak khusyuk, nggak tenang, berisik dan lain-lain. Ya tidak ada salahnya sebetulnya. Kita memilih yang nggak jauh, nggak masalah. Karena memang banyak sekali, bukan satu dua, barangkali banyak ritual-ritual bid'ah tersebut dan ketika kita tidak mengikuti menjadi bahan pembicaraan orang. Contohnya kan, begitu salam langsung berdiri sallallahu ala muhammad kirik ah, bapak so, suaminya ibu ada di di tengah-tengah pas belakang imam baca istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam enggak bisa dikelilingin semua orang-orang tuh Suami ibu di belakang imam, dia menjadi pokoknya harus saya selesaikan sunnah Rasul sampai baca subhanallah ini uh, ayat kursi al-ikhlas al falak an-nas. Kan panjang tuh. Semua satu masjid mengelilingi dia. Tawaf. Si bapak tuh merem melek, merem melek, merem melek, dikelilingi sama yang lain. Tawaf. Jadi mereka sengaja mentawafkan dia, oh ya. Ini kan jadi bahan Iya, fitnah jadinya ya. Atau mungkin dia di pojok di ujung, orang semua ngelihat. Dia doang tuh yang nggak mau tuh, si jenggot tuh. <laughs> dia doang tuh si jenggot. Iya. Dipototin sama mereka, termasuk saya dulunya. Di masjid dekat rumah saya dulu, sekarang sih udah nggak lagi ya. Dulu semuanya begitu. Wah uh, macam-macam, tapi saya tetap sholat di situ. Karena saya punya tujuan ingin memperbaiki mereka. Maka saya sholatnya di pojok, nggak mau tengah-tengah. Karena mereka begitu salam langsung selawatan keliling-keliling salaman-salaman begitu. Ya kan saya ingin baca dulu zikir astagfirullah tiga kali Allah mantas salam baca-baca zikir yang disunahkan setelah selesai sholat dan mereka plototin mereka liatin tuh. Nah tadi kayak saya katakan tuh sejenggot tuh itu maksudnya saya bahasa mereka, bahasa betul itu si jenggot tuh. Bahasa mereka enggak, karena saya dengar dia ngomong seperti itu, ada yang lapor ke saya. Tapi saya tetap di pojok, di pojok, di pojok. Lama-lama, subhanallah, ada yang nanya Pak, Bapak kenapa nggak mau? Nah, ada yang nanya, saya jelaskan panjang lebar logika, dalil. Oh gitu benar juga ya. Akhirnya apa? Dia ngikut saya. Satu, Lama-lama datang lagi, Pak kenapa nggak ikut? Saya jelaskan lagi. Oh gitu ya, dapat dua, dapat tiga, dapat. Akhirnya hampir seluruhnya tidak lagi mau. Allah Akbar. Tinggal kurang lebih tiga atau empat orang yang masih melakukan. Sedikit, sedikit, sedikit, sedikit. Saya nggak pernah mengajak mereka. Karena saya pikir nantilah ada tahapan-tahapannya. Tapi rupanya mereka duluan yang nanya. Nah kita lengkapi memang. Udah lengkap nih. Apa? Kita berusaha lah ya. Punya modal gitu. Modal untuk menjawab. Pasti mereka nanya nih. Kita jawab satu ini, dua ini, tiga ini. Lama-lama sebagian besar tinggal tiga atau empat lah kurang lebih akhirnya mereka nggak mau kenapa pak sunnahnya ini kita disuruh kan dianjurkan pahalanya jelas. Itu kan nggak ada tuntunannya. Dan menyalahi sunnah. Rasulullah dan para sahabat selalu baca istighfar tiga kali, Allah mantas salam dan seterusnya. Ada paket zikir yang mesti kita baca. Akhirnya tinggal tiga empat orang ini Akhirnya mereka membubarkan dirinya Bubar Akhirnya apa? Sampai hari ini Sudah sekitar sepuluh tahun Kondisi mereka masih dengan kondisi yang sesuai sunnah. Sudah 10 tahun berubahnya. Ya, awalnya sendiri di pojok. Maka tadi kata saya, kalau bapak tadi bisa dalam kondisi mampu merubah, mendingan di masjid itu, jangan masjid yang, yang jauh. Tapi kalau merasa, wah nanti saya ditanya juga saya bingung. <laughs> Makanya jangan bingung, persiapkan jawabannya. Nah, nanti mereka tanya, Bapak jawab, Qala Allah Ta'ala. Oh, Qala Rasulullah. Rasul bersabda, ini. Orang lihat, oh, Bapak itu, itu Ustaz juga. Cuma tahu itu doang hadisnya. Hadis itu doang yang tahu, hadis lain nggak tahu itu doang. Tapi itu dikuasai mau dia karena dia tahu. Orang pasti nanya nih kan. Wah, masya Allah. Akhirnya dengan izin Allah terbukalah pintu hidayah kepada mereka dan akhirnya mengikuti sunnah, masya Allah kan. Nah, makanya coba mampu bisa me, apa? Mampu untuk untuk bisa menghafal dalil-dalilnya, ya, maka sebaiknya di situ. Tapi kalau memang merasa belum mampu, ya sudahlah sementara di masjid yang agak jauh dulu. Karena bisa jadi dengan sebab kita orang lain dapat hidayah. Siapa tahu? Ya buktinya kan ya 10 tahun yang lalu berbeda dengan 20 tahun yang lalu ya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Di situ banyak sekali yang yang berubah. Kemudian di komplek kami ada fasilitas umum, musola dan masjid. Musola persis di depan rumah. Masjidnya berjarak 200 meter dari rumah. Mana lebih utama bagi para bapak? Bolehkah sholat berjamaah di musola? Boleh. Musola pas depan rumah. Masjidnya ada tapi jauh, 200 meter. Boleh di musola. Musola itu tempat sholat, masjid juga tempat sholat. Sama-sama dipakai untuk sholat berjamaah, berjamaah ya. Tapi untuk Jumat tidak di musola. Khusus Jumat harus ke masjid. Tapi untuk sehari-hari boleh di musola dan insya Allah sama. Ya, mana lebih utama? Sama. Ya, sama-sama dipakai buat sholat. Yang membedakan kita sholat itu dapat pahala lebih besar tiga perkara. Bukan masalah musola dan masjidnya, tapi tiga perkara, yaitu pertama tingkat keikhlasan. Tingkat keikhlasan. Di mana kita bisa ikhlas? Di musola atau di masjid? Yang lebih ikhlas. Yang kedua, sejauh mana kita mengikuti sunnah dalam tata cara ibadah sholat? Di musola atau di masjid? Yang sesuai sunnahnya, tata cara ketika berjamaahnya. Itu yang kita lebih Eh, prioritaskan untuk mendapatkan pahala yang besar. Yang ketiga, tingkat kekhusyuan. Yang mana lebih khusyuk? Di musola apa di masjid? Karena musola itu tempat sholat, masjid juga tempat sholat, sama. Tapi kalau seandainya khusyuknya di masjid, ya di masjid lebih utama. Seandainya di masjid lebih ikhlas, lebih sesuai sunnah, lebih khusyuk, ya di masjid. Tapi seandainya mau sholat lebih ikhlas, lebih sesuai sunnah, dan lebih mendapatkan kekhusyuan, maka mau sholat lebih utama. Tapi nanti ketika Jumatan tidak di musola. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustaz Sampai saat ini Saya belum dapat jodoh Maksudnya apa nih? Hah? Hah? Belum nikah. Minta saya bacain maksudnya apa maksudnya? Padahal sudah usia 50 tahun. Oh, 50 tahun. Saya pikir masih muda tadi ya. Langsung saya mau mau daftar. <laughs> Sampai saat ini saya belum berjodoh padahal sudah usia 50 tahun. Apakah itu ujian dari Allah dan bagaimana kaitan dengan Al-Quran Iya Berarti dia ini wanita kali ya Apa laki-laki sih? Enggak disebutkan wanita apa laki-laki Iya Tapi dari tulisan sih sepertinya wanita Dan ada gambar-gambarnya Biasanya wanita yang begini nih Ya jadi begini, belum dapat jodoh ya, ya sudah bertahan bersabarlah. Tapi usahakan, kenapa bisa seperti itu ya? Udah 50 kok belum dapat juga? Bisa jadi selama ini belum ada usaha kali ya, belum ada usaha untuk mencari. Atau minta tolong kepada saudara atau orang tua untuk mencarikan. Jodoh itu jangan kita sendiri aja, boleh-boleh saja kita minta tolong orang tua atau saudara kita atau teman kita untuk mencarikan untuk kita. Dan saya pun dapat istri dari mana? Dari siapa? Dari saudara. Saudara menawarkan tuh ada tuh akhwat. Ya. Kita nggak kenal dia siapa dia, tapi saudara menawarkan. Nah, oh, kalau kita lihat, kita coba lihat inter, eh, kita apa? Taaruf, ya kita berbicara dan lain-lain. Nah, ketemu ya sudah jadi. Nah, nggak selalu kita mendapatkan karena kita sendiri gitu loh, nggak selalu. Makanya kita perluas relasi, koneksi. <laughs> Bukan hanya mencari pekerjaan saja, jodoh juga begitu. Kita perluas, tanya sana, tanya sini, nggak apa-apa. Kalau perlu di, diumumkan di masjid Babu Salam ini. <laughs> ya, cari cari informasi sebanyak mungkin. Dan ternyata sekarang sangat mudah. Dulu sulit yang mencari wanita manhat salaf sulit. Tapi sekarang wah oh, banyak yang sudah berhijrah, berhijrah, berhijrah. Yang kokoh, yang mereka ikut sunnah segala macam banyak, masya Allah. Dan bahkan saat ini pun sudah ada mak comblang dan pak comblang. Ada yang sebagai mediator dari akhwat-akhwat atau ikhwan-ikhwan yang mereka mereka dipercaya oleh ikhwan dan akhwat yang belum menikah. Ya saya dapatkan itu Pak. Saya mengajar di Blok M Square. Di tahu Pak Bapak, Bapak Blok M Square? Itu loh Jakarta itu loh. Jakarta Pak Blok M Square. Tahu ya? Jakarta Selatan, Selatan, Selatan. Pasar, pasar, pasar. Saya mengajar di situ rutin sebulan dua kali. Yang datang itu kebanyakan yang belum menikah ya ratusan orang ikhwan maupun akhwat mungkin ada seribu kali yang datang umumnya rata-rata belum menikah atau baru menikah ya subhanallah ternyata di situ saya dapatkan ada seorang ikhwan berusia 72 tahun sudah tua dia dan ternyata dia diamanahkan oleh ikhwan dan akhwat ya untuk minta dicarikan jodoh jadi akhwat memberikan CV-nya kepada dia. Ikhwan juga memberikan CV-nya kepada dia. Dia tunjukkan pada saya, nih Pak Ustadz, saya dipercaya oleh mereka. Ratusan data, database Ahwan, Ratusan database ikhwan. Dan nanti dia akan carikan mana sesuai dengan uh, keinginan dari si ikhwan dan akhwat, mana yang cocok. Dan nanti mereka dipertemukan. Ratusan. Di tempat lain ada juga ribuan. Jadi nggak nyari sendiri karena kesulitan. Mungkin keluarga nggak ada, orang tua tidak ada yang bisa mencarikan. Dia mencari juga susah. Pengen cari yang sunnah nih gimana, yang kemanahan salaf, yang betul-betul pemahamannya bagus. Nah, ternyata di situ ada semacam mediator yang memang menyediakan fasilitas seperti itu. Ya, jadi ada yang akhwatnya memberikan uh, ininya CV-nya, data-datanya, ada juga ikhwan memberikan CV-nya, data-datanya. Dan itu jumlahnya masing-masing lebih banyak akhwat dibandingkan ikhwan. Akhwat itu lebih banyak database-nya dibandingkan ikhwan. Nanti dialah sebagai mediator, usianya 72. Dan nanti dia mempertemukan. Ya, karena dia punya database, oh ikhwan tuh maunya ini cantik, putih, tinggi, kurus, nggak bengkok. <laughs> apa maunya S1 atau apa nanti dia carikan database dari aqua tersebut dia cari wah ketemu ini ini sesuai dengan keinginan ah ini orang ini dipertemukan dengan si ikhwan ya ta'aruf ada mahramnya ya kalau cocok terus kalau enggak enggak apa-apa cari lagi yang lain nah saya baru tahu itu ternyata ada kemudahan-kemudahan ya makanya mohon maaf bisa jadi ini sampai umur 50 tahun tidak men, atau belum mendapatkan jodoh karena mungkin nggak tahu gimana channelnya, belum maksimal usahanya. Mungkin dia nunggu aja di rumah, kok nggak ada yang datang sih? Ya jangan, <laughs> nunggu di rumah, harus usaha. Ya, jodoh memang tangan Allah. Yang ikhwan usaha, yang akwan usaha. Maka mungkin seperti itu, kurang usaha ya. Atau atau mungkin sudah ada usaha, udah datang tuh banyak ikhwan datang ke rumahnya, banyak ingin nazar, tapi selalu ditolak, selalu ditolak. Nah, akibatnya begitu sampai 50 tahun. Banyak yang mau sebetulnya, cuma dia tolak-tolak terus. Kenapa? Karena level ikhwan itu nggak sesuai level saya, Pak Ustaz. Kenapa? Saya hafal 30 juz, saya hafal ribuan hadis. Masya Allah ya mungkin dia merasa dia sudah S1, S2, S3 dan S4 sehingga yang datang ikhwan ini tamatan SMA nggak pantas untuk dirinya atau sebab yang lain ya tapi uh, Nabi menyebutkan cuma dua kok syaratnya untuk ikhwan idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu nih kita kan bapak-bapak nih kita punya anak perempuan kan di rumah kita punya anak perempuan di rumah. Kata Nabi, apabila datang kepadamu laki-laki yang engkau ridhoi, ya agama dan akhlaknya bagus, agama dan akhlaknya bagus, agamanya, pemahamannya benar, akhlaknya juga masya Allah mulia, maka nikahkan dia dengan istrimu. Eh. Nikahkan dia dengan anakmu, istrimu ya nikahkan dia dengan anakmu dan Nabi mengatakan cuma dua yaitu agama dan akhlak itu syarat untuk kita terima dia sebagai calon suami ya sudahlah jangan terlalu tinggi tinggi ya barangkali banyak persyaratan saya mintanya ini satu dua tiga sampai dua puluh wah susah nyarinya ya kalau memang dapatnya seperti itu ya nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama berubah, sama-sama memperbaiki diri dalam perjalanan rumah tangga. Yang penting akhlak dan agama, akhlak dan agama. Adapun untuk wanita, kata Nabi, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yaitu apa? Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya dan agamanya. Maka pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama untuk memilih calon uh, istri, ya, maka engkau akan beruntung. Insya Allah nanti tanggal 9 September hari Ahad Ba'da Asar saya akan ngisi kajian di Blok M Square bertemakan mencari jodoh terbaik. Nah, mencari judulnya mencari jodoh terbaik, ya. Bagi ibu dan bapak barangkali mau hadir silakan, barangkali mau mencari jodoh lagi. Atau mencarikan jodoh buat anaknya. Bagaimana sih kiat-kiat? Ya, kiat-kiat untuk mencari jodoh terbaik buat anak, buat pribadi kita atau yang lainnya ya. Nah, situ bapak dan ibu akan mudah-mudahan bertemu dengan Pak Comblangnya yang sudah berusia 72 tahun. database yang banyak. Ya, bisa dilihat di situ mana ikhwan dan akhwat yang diinginkan untuk menjadi menantu ya tapi nggak langsung jadi kita harus ini dulu ngobrol dulu taruh dulu nggak apa-apa nggak cocok carilah yang lain tapi paling tidak ada penghubungnya kita jadi insya Allah lebih ya lebih kecil lah tingkat spekulasinya ya karena kita kenal orangnya bukan sembarang orang bahkan di babu salam ini pun ada lah ya babu salam ini kan ada ibu-ibu tuh sebagai panitia ya panitia atau pengurus babu salam mereka bisa bisa minta tolong kepada ibu-ibu untuk mencarikannya ibu-ibu stoknya banyak pak ya. tapi sampai hari ini saya sudah minta nggak dikasih kasih pertanyaan berikutnya Ustadz apakah hari ini masih boleh berpuasa apakah hari ini masih boleh berpuasa ya boleh Kenapa tidak boleh? Karena memang hari ini yang kita anggap saya dan mungkin ikhwan dan akhwat yang lain menganggap bahwa hari inilah yang yang tepat untuk kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena Id itu besok ya, Idul Adha itu besok. Hari ini kita berpuasa berpuasa Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Kemarin orang tua ana melakukan puasa Arafah kemarin orang tua. Dan tadi pagi sudah sholat Idul Adha orang tua anak. Apakah kedua orang tua anak mendapatkan pahala atas ibadahnya tersebut? <laughs> ya orang tua ngikutin yang Saudi, ya anaknya ngikutin yang pemerintah. Apakah orang tua mendapatkan pahala atas ibadahnya tersebut? Ya kembali kepada keyakinan ya. Kembali kepada keyakinan. Kalau kita meyakini bahwa hari inilah puasa Arafah, besok itu Idul Adha. Berarti kemarin itu bukan puasa Arafah. Dan hari ini bukan Idul Adha. Berarti itu salah. Kalau kita meyakini bahwa Idul Adha itu besok, bukan hari ini. Nah, karena kita meyakini itu salah, berarti nggak ada pahala. Karena kita meyakini besok. Tapi bagi mereka, bagi mereka mengatakan kita yang salah. <laughs> Itu hak mereka, silahkan saja. Jadi semua kembali kepada keyakinan. Kalau saya memilih besok untuk sholat Id dan hari ini berpuasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika hari ini ada yang sholat Id, saya katakan mereka salah. Itu hak saya. Dan saya katakan mereka nggak ada pahalanya karena salah. Tapi bagi mereka benar, silahkan saja. Dan mereka pun menyalahkan kita, silahkan saja. <laughs> Itu aja kok repot. Sebagai anak apakah anak anak berdosa? Padahal anak sudah memberitahu bahwa pelaksanaan kuasa Arafah dan Idul Adha itu mengikuti putusan pemerintah Indonesia. Jadi gini Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bahas kenapa kita memilih yang Indonesia dan tidak mengikuti yang di Saudi Arabia. Terakhir ya, sabar sebentar. Pertama, syariat penyembelihan hewan kurban itu dimulai tahun kedua Hijriah. Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan, berpuasa Ramadan, zakatul fitri, menyembelih hewan kurban dan puasa tanggal 9 Zulhijjah sudah ada di tanggal 2 eh, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun keduanya disyariatkan penyembelihan hewan kurban dan lain-lain termasuk puasa. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya Rasulullah dan para sahabat berpuasa terus Setiap tanggal 9 Zulhijjah Padahal Pada waktu itu belum ada kaum muslimin yang Wukuf di padang Arafah Haji belum diwajibkan Belum ada yang wukuf di padang Arafah Tapi Rasul sudah berpuasa di tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Haji baru diwajibkan di tahun 9 Hijriah. Rasul berangkat haji tahun 10 Hijriah dan tahun 11 Rasul wafat, meninggal dunia. Jadi jamaah haji belum ada. Allah belum turunkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ya bagi siapa yang mampu belum ada tapi di tahun kedua sudah ada pelaksanaan Idul Adha menyembelih hewan kurban dan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah itu sejarah meskipun belum ada jadi makanya puasanya Nabi itu tidak berpatokan kepada wukuf jamaah haji di Arafah buktinya belum ada Arafah untuk haji tapi Rasul dan para sahabat sudah berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, di tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dan seterusnya. Siapa yang mengatakan demikian? Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam as sadani dan lain-lain ini sejarah. Yang pertama ya. Berarti menunjukkan bahwa bahwa penentuan itu tidak menunjukkan harus melihat tempat, tapi waktu saja. Yang kedua, Kenapa kita mengikuti pemerintah? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika mereka menentukan tanggal 1 Julhijjah dan 9 nya untuk berpuasa, tanggal 10 nya untuk Lebaran Idul Adha, mereka tidak pernah mencari tahu informasi kapan jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Tidak ada pernah ada riwayat Rasul mengutus sahabat untuk berangkat ke kota Mekah dari Madinah berangkat ke Mekah untuk melihat dan mengetahui kapan jamaah haji wukuf. Enggak ada riwayat seperti itu. Tapi Rasul semata-mata berdasarkan ru'yah hilal melihat bul awal bulan di kota Madinah. Kalau seandainya Rasul mengirim sahabat, coba kau berangkat ke sana, cari tahu kapan mereka wukuf di padang Arafah. Kalau terjadi berangkat, berangkat dari Makkah eh, dari Madinah ke Mekah itu satu minggu. Balik lagi dari Mekah ke Madinah satu minggu. Berarti dua minggu, bolak-balik dua minggu, balik ke Madinah udah tanggal belasan. Udah tanggal belasan. Dan dengan itu dengan kecepatan kuda loh. Kalau kita sekarang kan naik bus 6 jam ya, naik taksi 4 jam, naik kereta berapa? 2 jam deh katanya ya, dari Mekah ke Madinah. Ya, naik bus 6 jam saat ini. Naik taksi 4 jam katanya. Naik kereta katanya 2 jam. Dulu naik kuda. Dengan kecepatan tinggi naik kuda. Satu minggu. Dari Mekah ke <laughs> Madinah. Madinah ke Mekah satu minggu. Nah bolak-balik dua minggu. Rasul mengutus sahabat coba kamu ke Mekah. Lihat jamaah haji hukufnya kapan. Sahabat mengutus sahabat yang lain. Tabiin mengutus tabiin yang lain. Satu minggu. Naik kuda semua. Gak mungkin. Dan tidak ada memang riwayatnya. Kalau dilakukan, dilakukan bolak-balik sampai di Madinah udah tanggal belasan. Itu udah lewat. Itu menunjukkan apa? Berarti memang Rasul menentukan berdasarkan melihat hilal awal bulan menurut ru'yah penduduk Madinah. Tiga yang kedua. Yang ketiga, ada hadis di mana Nabi mengatakan, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ay yudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi syai'a hatta apabila kamu melihat ru'yah awal bulan yaitu hilal tanggal 1 Zulhijjah apabila kamu melihat tuh kata Nabi apabila kamu melihat ru'yah ya awal bulan tanggal 1 Zulhijjah melihat ya dan kamu ingin berkorban ingin menyembelih hewan maka janganlah hilangkan rambut dan kukunya sampai hewan kurban di disembelih. Nah, kalimat ini di hadis dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa apabila idza raaitum hilal, apabila kamu melihat hilal awal bulan Zulhijjah, berarti memang ditentukan dengan melihat hilal. Bukan patokannya dengan wukuf. Hilal kembali kepada masing-masing negeri. Di sana melihat, di sini melihat. Jangankan zaman sekarang, zaman dulu aja Mekah dan Madinah itu masing-masing. Rasul saja tidak patokan kepada hilal penduduk Mekah. Masing-masing. Begitu juga ada Quraib. Quraib ini diutus ke Syam oleh Ummu Salamah. Di Syam ini ada Khalifah Muawiyah dan mereka menentukan awal Ramadan malam Jumat. Tanggal satu Ramadan malam Jumat. Setelah dari Syam, Quraib kembali ke Madinah. Sampai di Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Syam ke Madinah. Syam memulai Ramadan malam Jumat. Sampai di Madinah, eh, Ibnu Abbas bertanya kepada Quraib, "Kapan kamu memulai memulai Ramadan di Syam?" Kata kata dia, "Kami memulainya malam Jumat." Oh kata Abdullah bin Abbas, "Kami di Madinah mulainya malam Sabtu." Nah, kata Quraib, "Tidakkah engkau cukup dengan apa yang di uh, apa informasi dari Muawiyah? Tidakkah kamu cukup dengan informasi dari Muawiyah yaitu kita mengikuti malam Jumat?" Kata Abdullah bin Abbas, "Tidak. Beginilah yang Rasul ajarkan kepada kami." Yaitu apa? Kita masing-masing melihat hilal. Itu di zaman sahabat. Di Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Yordan, dan Syria. Itu Syam. Ya. Dan ada khalifahnya Muawiyah. Tapi mereka di malam Jumat di Madinah terlihat hilal bulan di malam Sabtu. Maka ditanya, tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti hilalnya penduduk Syam? Kata Abdullah bin Abbas yang berada di kota Madinah pada waktu itu, tidak. Kami tidak mengikuti ru'yahnya hilalnya penduduk Syam. Kami mengikuti ru'yahnya hilal penduduk Madinah. Kenapa? Beginilah yang Rasul ajarkan kepada kami. Jadi memang masing-masing berbeda nggak masalah. Itu di zaman itu. Ketika Rasul masih hidup, Rasul nggak mengikuti hilal penduduk Mekah. Ketika di zaman sahabat pun begitu. Abdullah bin Abbas nggak mengikuti ruya penduduk Syam. Kenapa? Karena berbeda tempat. Maka melihatnya pun berbeda. Nah, ini ini masalah Ramadan, ya. Nah, adapun masalah Zulhijjah sama. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian coba lihat. Sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi-generasi berikutnya selama berabad-abad, ratusan tahun bahkan lebih dari seribu tahun. Seluruh kaum muslimin yang ada di muka bumi ini mereka menentukan tanggal 1 Zulhijjah puasa Arafah dan 10 Zulhijjah untuk lebaran Idul Adha dikembalikan kepada negeri masing-masing lebih dari seribu tahun. Sepakat semua para ulama. Semuanya di Indonesia, di Afrika, di Eropa semuanya dulu dari mulai zaman Nabi loh terus. Nah, mulai kapan berubah? Tiba-tiba ada fatwa, tiba-tiba ada pendapat ikut Mekah, ikut Arafah. Mulai kapan? Mulai ketika ada telepon. Ketika sudah ada alat telekomunikasi, teknologi canggih, kita tahu oh di sana kapan Arafahnya, di kapan sana tanggal 1 Zulhijjahnya, kita tahu. Semenjak tahu itulah maka kita di sini dan tempat-tempat yang lain ingin menyamakan. Semenjak coba Bapak Ibu cari informasi, mulai kapan ada telepon? Tahun 70-an ya. Tahun 60-an barangkali. Ya, semenjak itulah ada fatwa baru. Fatwa baru karena dari dulu sudah diketahui secara umum dari zaman Rasul, sahabat, tabiin dan seterusnya. Al Imam An Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, dulu para ulama-ulama dulu semuanya sama, masing-masing negeri. Sahabat pun mempraktekkan begitu, tabiin juga begitu. Tapi begitu ada telepon, nah mulailah kita samakan dengan apa yang ada di uh, di Saudi ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah dan pendapat ini baru. Lalu diikutilah oleh yang lain, oleh yang lain, oleh yang lain Nah, ada juga orang-orang yang ikut-ikut-ikutan, ikut-ikutan, ikut-ikutan, tanpa mengetahui sejarahnya seperti apa. Coba dijelaskan seperti ini, lebih lengkap pakai tulisannya juga ada, artikelnya bahwa di zaman Nabi sudah ada sejak tahun kedua Hijriah. Rasul berpuasa, ya menentukan. Yang penting tanggal satunya, Pak. Tanggal satunya kita tuh sama nggak dengan mereka. Kalau tanggal satunya sudah berbeda, otomatis tanggal 9 sepuluhnya berbeda. Tapi kalau tanggal satunya sama, otomatis sama dengan di sana. Nah, untuk menentukan tanggal satunya ini, kita mengikuti mereka atau mengikuti negara masing-masing. Negara masing-masing. Di negeri kota masih karena begitu di zaman Nabi begitu. Nabi di kota Madinah tidak mengikuti kota Mekah. Abdullah bin Abbas di kota Madinah tidak mengikuti Syam. Karena mereka tahu kita berbeda tempatnya dan ketika melihat hilal bisa jadi berbeda harinya tergantung tempat masing-masing. Ini yang benar insya Allah. Nah begitu. Dan ini sebetulnya sekali lagi lebih dari seribu tahun di mana-mana di muka bumi ini kaum muslimin menentukan tanggal satunya kembali ke negeri masing-masing, menentukan tanggal sembilannya kembali ke negeri masing-masing, tanggal sepuluhnya kembali ke negeri masing-masing. Baru saja ada telekomunikasi, langsung kita ingin samakan. Nggak bisa sama. Kenapa? Karena Rasul dan Allah pun menyuruh kita menentukan tanggal satunya itu dengan hilal melihat bulan dan itu melihatnya di tempat masing-masing sebagaimana apa yang diamalkan Rasul dan para sahabatnya. Bisa dipahami Pak, Ibu? Ya, jadi insya Allah ya bagi saudara-saudara kita ya, memang ini terjadi beda pendapat di kalangan usaha kita pun ada, ya, jamaah kita juga ada. Tapi kita nggak boleh taklid buta. Kita cari kebenaran, cari informasi kenapa dia begini, kenapa dia begini. Nah, itu pendapat saya yang saya anggap lebih kuat. Dan ini maaf Bapak Ibu sekalian, yang memilih hari ini berpuasa Arafah, besok adalah Idul Adha adalah mayoritas jumlah ustadz sunnah di seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Merauke, jumlah ustadz sunnah yang di Jakarta, di Depok, Bekasi, Bogor, Solo, Jogja, mayoritas mereka memilih besok. Yang memilih hari ini Idul Adha sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari. Para ustadz yang memilih hari ini Ustaz sunnah ya maksud saya. Dan itu adalah uh, apa namanya sebagai tambahan ya buat kita semakin yakin bahwa memang uh, eh, insya Allah itu yang yang lebih kuat pendapatnya. Adapun yang mengatakan hari ini atau hari kemarin nih misal, hari kemarin itu puasa Arafah, apa sih dalil mereka Pak Ustaz? Kok kekeh amat? Karena mereka mengatakan satu hadis, hadis sahih dan sahih Muslim, saum yaumi arafah yukaffiru sanatain. Puasa pada hari Arafah dapat menghapus dosa selama dua tahun. Nah, puasa pada hari Arafah. Ini hadis sahih. Kata mereka, puasa pada hari Arafah. Hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Hari ketika jamaah haji sedang berada di Arafah itu pendapat mereka, dalil mereka itu. Hadisnya betul, cuma cara memahaminya. Saum pada puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Hari ketika jamaah haji sedang berada di di Arafah. Maka kita pun berpuasa. Karena memahaminya seperti itu, secara logika, logika. Tapi coba memahami secara praktek, Bagaimana Rasul dan para sahabat mempraktekkan? Bagaimana para tabiin? Bagaimana para imam-imam semua berabad-abad? Ternyata tidak begitu cara memahaminya. Ternyata mereka kembali kepada negeri masing-masing. Bukan patokannya kepada wukuf di padang Arafah. Jadi megang hadis kita kan katanya kembali kepada manhaj salaf. Kembali kepada bagaimana Rasul memahami para sahabat dan seterusnya. Kenapa kita nggak kembalikan pada mereka dalam praktek-praktek mereka? Ya. Hadisnya benar Sahih Muslim. Puasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? Hari ketika jamaah sedang wukuf di Arafah. Logika kita oh benar juga ya. Tapi kalau kita kedepankan pada praktek, nggak begitu. Jadi artinya gimana? Puasa pada hari Arafah yaitu dapat menghapuskan dosa dua tahun. Puasa pada hari Arafah dikembalikan kepada tanggal 9 Zulhijjah kembali kepada negeri masing-masing. Itu prakteknya. Demikian ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin ya, agar kita semakin serius bersungguh-sungguh untuk belajar dan semakin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika an wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.